Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya atau yang selanjutnya barakallahu fikum yaitu permasalahan daripada permasalahan jahiliyah yang ke-45. Yang mana permasalahan yang ke-45 ini masih ada keterkaitan dengan masalah takdir yaitu perilaku atau perbuatan orang jahiliyah seruan mereka bahwasannya takdir Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, syariat Allah itu tanakut, pertentangan, kontradiksi, bertabrakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun itu sangkaan yang dusta, sangkaan yang tidak ada unsur kebenarannya. Qala al-muallif Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Rahmatullahi alaihi, Al-Masalatu Al-Khamisatu Wal-Arba'un Permasalahan yang ke-45 Permasalahan yang ke-45 Mu'aratu syar'illahi biqadarih Yaitu perbuatan mereka menabrakkan atau menganggap bahwasan syariat Allah Taala itu bertabrakan dengan takdirnya. Nah, eh, jadi mereka itu menabrakkan antara syariat Allah Taala dengan takdirnya. Kata mereka syariat Allah Taala itu tanakut bertentangan dengan takdirnya gitu loh. Nah, kata mereka kenapa Allah Taala menakdirkan kekufuran, menakdirkan kesyirikan tapi dari sisi lain Allah Taala mensyariatkan nah barakallahu fikum akan melarang kesyirikan mensyaratkan agar memerintahkan tauhid dan misalnya Kita lihat penjelasan apa yang sampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah. Qala syarih Hadhihi al-mas'alatu aidan tata'allaqu bil qadar. Permasalahan ini juga bersangkutan atau ada sangkut paut dengan takdir. karena هناك من يعارضون شرع Allah بقدره Dikarenakan di sana ada orang yang mereka menabrakkan nam syariat Allah taala dengan takdirnya. Jadi mereka itu nah barakallahu fikum hafizakumullah menentang syariat Allah taala itu dengan takdirnya. Dalam artian mengandung unsur kontradiksi dan semisalnya. Wa yaqulun mereka mengatakan kaifa yuqaddirullahu al-kufra wal iman thumma yusharri'u li ibadihi asyara'nya wal amamira wal awamira wal nawahiya ma annaha la fa'idata minha idza kanat al-umur maqdiyatan wa muqaddaratan. Naam, kita lihat sini bagaimana ini? Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekufuran dan keimanan. Kemudian dari sisi lain Allah Ta'ala mensyariatkan untuk hamba-hambanya. Syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan. Bersamaan bersamaan dengan itu la faidata minha, tidak ada faedahnya dari syariat tersebut. Idza kanatil umur naqdiyatan muqaddaratan. Apabila perkaranya sudah ditetapkan dan sudah ditakdirkan. Fa an nasa yahtamiduna ala qadar. Karena manusia itu mereka bersandarkan dengan takdirnya ditakdirkan baik ya baik, ditakdirkan jelek ya jelek, tidak mau beramal gitu loh manusia. Nah, ini kata mereka ya barakallahu fikum. Jadi, mereka menyandarkan bersandarkan dengan takdir itu loh. Walaupun itu keliru. Dalam artian kita nggak boleh bersandarkan semata dengan takdir kemudian tidak beramal. Tidak boleh. I'malu kata Rasulullah, beramallah kalian. Fakulun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing orang itu akan bermudah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah ditetapkan padanya. Nah, Wahdi min akhtar masail jahiliyah. Ini termasuk permasalahan jahiliyah yang paling berbahaya. Wa yatba'uha kullu man salaka hadzal maslak ila yaumil qiyamah dan mengikuti enam eh, mengikuti permasalahan ini setiap orang yang berjalan seperti perjalanan ini ila yaumil qiyamah hingga tegak hari kiamat. Mimman yaz'umuna anna baina syar'i wal qadari muharadatan. Itu orang-orang yang menganggap bahasanya antara syariat Allah dan antara takdir Allah itu bertentangan, pertabrakan kontradiksi. Wahada madhaban batil. Ini merupakan pendapat atau madhab yang batil. Fala mu'aradata baina syar'i wal qadari abadan. Maka yang sahih tidak ada pertentangan antara syarat Allah dan juga antara takdir Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Enggak ada pertentangan. Semua itu di balik itu ada hikmah yang Allah telah letakkan barakallahu fikum. Naam. wahana kata beliau fallahu qaddara syirka wal ma'asi wal kufra maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kesyirikan dan menakdirkan kemaksiatan serta kekufuran wa nahaa an dzalik dan juga melarang dari hal itu wa syar'a al-iman wal istiqamah was salah nah dan Allah taala juga mensyaratkan keimanan dan keistiqomahan serta as-salah yaitu kebaikan wala tanah bainahuma dan tidak ada pertentangan kontradiksi antara keduanya li'anna al-ibadah ladzina af'al karena hamba-hamba itu sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan ini biikhtiyarihim dengan pilihan mereka wa iradatihim dan dengan kehendak atau keinginan mereka wa masyiatihim dan dengan kehendak mereka fal fi'lu mansubun ilaihim maka perbuatan itu dinisbahkan kepada mereka jadi jangan sampai keliru ya mereka berjudi minum khamr, berzina, itu tidak bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah telah menakdirkan demikian, tapi dinisbahkan kepada perbuatan mereka, nah atau perbuatan mereka dinisbahkan kepada orang yang melakukannya. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena hamba itu punya pilihan. Kenapa dia malah milih kejahatan daripada kebaikan? Kenapa dia milih berzina daripada Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, meninggalkan perzinahan berarti punya pilihan. Jadi kesalahan tadi tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dinisbahkan kepada orang yang melakukannya. Nah, ridzalika yu'aqabuna 'ala ma'asi. Oleh karena itu, nah orang-orang yang berbuat apa? Yang berbuat, berbuat kemaksiatan diberikan iqab, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabuna 'ala ta'at dan mereka orang-orang itu diberikan pahala terhadap perbuatan taat yang mereka lakukan. Wa in kanat muqaddaratan min Allah Subhanahu wa taala. Naam, kalau seandainya perbuatan-perbuatan tersebut telah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahum innama yujazawna ala af'alihim la ala qadar. Maksudnya apa maksudnya? Wa in kanat muqaddaratan, walaupun perbuatan tadi itu memang sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala atau mereka ini dibalasi itu terhadap perbuatan mereka bukan karena takdirnya lah kalau qadar bukan takdirnya tadi, tapi perbuatan mereka bagaimana mereka berbuat gitu loh. Nah, barakallah fikum karena hamba punya apa keinginan, punya kehendak, punya pilihan gitu loh. Dia milih yang mana? Yang baik atau yang jelek? Kalau milih yang baik balasannya baik, milih yang jelek balasannya jelek. Nah, seperti itu. Walamma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya waqal Seraya beliau berkata, "Ma min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun." ya, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan tempat duduknya telah diketahui minal jannati wa nar, dia termasuk penduduk neraka ataupun penduduk surga. Nah, tempat duduknya di neraka ataupun di surga. Qalu, kemudian para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nattaqilu ala kitabina wa natsuqul amal?" Eh, nah, tidaklah kita atau ya Rasulullah Nah, tidakkah kita pasrah saja terhadap catatan kita dalam Lauhul mahfud, kemudian kita meninggalkan amalan? Nah, jadi mereka menganggap harus sudah catatan. tadi akhirnya sebagian para sahabat berkata Rasulullah ya Rasulullah, nah apakah kita tidak nyandarkan saja gitu loh. Apakah kita tidak nyandarkan pasrah terhadap catatan kita, ketetapan kita di dalam dalam Lauhul mahfud, kemudian kita meninggalkan amalan? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah kalian karena sesungguhnya masing-masing kalian akan dipermudah sesuai dengan apa yang Allah Taala tetapkan untuknya. Jadi untuk masalah seperti ini tidak nah barakallahu fikum sembarangan dalam artian memang harus beramal. Bagaimana tidak beramal? Kita nggak tahu tempat kembali kita di mana dalam artian secara detailnya nggak tahu tapi kita yakin bahwa semuanya sudah tetapkan. Tapi apakah kalian kalau kita yakin bahwasanya kita adalah orang yang selamat, kan tidak tidak bisa barakallahu fikum dalam artian kita tidak bisa memastikan, cuman kita berharap semoga kita diselamatkan. Karena innamal a'malu bil khawatim. Karena amalan-amalan itu dinilai dari akhir hayatnya. Barakallahu fikum. enam Akhir hidupnya bagaimana? Jadi barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Untuk masalah seperti ini jangan sampai keliru dalam memahami. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya benar sudah tercatat dalam lahir Mahfud, si fulan termasuk penduduk neraka, si fulan termasuk penduduk surga. Tapi apakah kita langsung meninggalkan amalan gitu pasrah dengan catatan tersebut? Nah, tidak. Kalau kita pasrah berarti kita tahu kita kita termasuk penduduk neraka atau surga kita tahu. Kita nggak bisa tahu. Barakallahu fiikum karena kita Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, cuman bisanya meyakini bahwasanya semuanya sudah tercatat. Nah, oleh karena itu karena tidak tahu, kita berupaya semaksimal mungkin beramal dengan amal ketaatan agar termasuk nah barakallahu fikum penduduk surga dan meninggalkan kemaksiatan agar terhindar dari neraka gitu. Nah, barakallahu fikum naiwa. Rasulullah mengatakan, "I'malu, eh, beramalah kalian fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Nah, beramalah kalian karena masing-masing nah akan dipermudah oleh Allah taala terhadap apa yang Allah telah tetapkan untuknya. Fa ta'ala kemudian Allah Ta'ala menurunkan nam firman-Nya, "Fa amma man a'ta taqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, fasanuyassiruhu lil usra." Allah Ta'ala berfirman, Nah, mengenai hal tersebut bahwa maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, itu adanya surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju nam kemudahan kebahagiaan di surga. Dan ada adapun orang-orang yang kikir, yang bakhil, yang pelit dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik itu surga didustakan, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan, nam kesusahan. Ya, wah seperti itu barakallahu fikum. Nah, adapun harta tidak bermanfaat sebagaimana yang Allah Taala sebutkan pada ayat yang selanjutnya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ya kan? Na'am, hartanya itu pun tidak akan bermanfaat. Ya, na'am barakallahu fikum, hartanya tidak akan bermanfaat. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kenapa tidak bisa bermanfaat barakallahu fikum? Karena harta itu akan sirna juga barakallahu fikum. Naam. Jadi khulasanya intinya semua sudah tertata dalam lauhul mahfuz. Sudah ditetapkan bahwasanya Nah, ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Namun walaupun demikian, masing-masing hamba dituntut untuk beramal amalan kebaikan agar mendapatkan nah barakallahu fikum tempat duduknya di surga dan kemudian menghindari perkara-perkara maksiat, perkara kemungkaran agar dijauhkan dari tempat duduk neraka barakallahu fikum wal billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa kata beliau sini? Fal abdu ya'malu min janibil khair. Maka seorang hamba hendaknya dia beramal dari sisi kebaikan wa yatajannabul syarr dan hendaknya dia menjauhi kejelekan wa ammal qadaru fa huwa sirrullah subhanahu wa taala dan adapun takdir itu adalah rahasia Allah subhanahu wa taala kita nggak tahu la tabhas fi jangan sampai kamu mencari-cari hmm, takdir itu adalah rahasia Allah subhanahu wa taala li'annahu la ya'nik dikarenakan itu bukan perkara yang penting bagimu walan tasila ila natijatin dan bahkan pencarian kamu itu tidak sampai mewujudkan hasil dalam artian justru akan semakin pusing. Nah, barakallahu fikum tidak perlu kalian mencari-cari. Cukup kalian beramal-amal saleh akan mendapatkan takdir yang baik tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan menghindari atau meninggalkan perkara-perkara maksiat agar dihindarkan dari takdir yang buruk barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Waqad talakhasa Kata beliau, wabat talakhasa min hadil masail dan sungguh telah teringkaskan kesimpulannya. Permasalahan-permasalahan ini annan nasa fil qadar ma'asyara' Inkasamu ila arba'ati aqsam. Bahwasanya manusia ditinjau dari masalah takdir ini. Naam, bersama syariat ini mereka terbagi menjadi empat bagian. Nah, al-qismul awal pembagian pertama, man yuthbitul qadara. Orang yang menetapkan adanya takdir wa yanfi syara' tapi tidak ada syariat. Takdir ada tapi tidak ada syariat. Wa humul jabriyah yaitu kelompok jabriyah. Nah, jabriyah ini meniadakan syariat. Jadi mereka sholat, puasa, zakat, haji itu paksaan semuanya. Nah, takdirnya ada takdir Allah Ta'ala menakdirkan teman paksaan itu semuanya. Perbuatan-perbuatan syariat tadi itu. al qismah Sani bagian kedua. Menyusbitu syara'a wa yanfil qadar. Nam. Ya, kalau yang kedua menetapkan adanya syariat, sholat, zakat, puasa, haji itu ada. Tapi mereka menafikan atau menyadarkan takdir. Perbuatan hamba itu adalah nah barakallahu fikum bukan takdir Allah, tapi hamba itu sendiri yang menciptakannya. Dia sholat, puasa, zakat, haji itu bukan takdir Allah, tapi mereka sendiri yang menciptakannya. Nah, Wa umul qadariyah yaitu qadariyah Nah, barakallahu fikum yang dipelopori oleh siapa kemarin? Ma'bad al-Juhani. Al-qismu salis, pembagian yang ketiga, menyusbitu syar'a wal qadar. Orang yang menetapkan syariat dan juga adanya takdir. Tapi apa? Wa yaz'umu anna bainahuma tanaqudan. Tapi masih beranggapan bahwasanya antara syariat dan takdir itu bertentangan, kontradiksi, bertabrakan. Wa humul musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrikun. Al-qismu rabi', pembagian yang keempat, menyusbitu syar'a wal qadar orang yang menetapkan adanya syariat dan adanya takdir wa yanfi anhum tapi ya, nah barakallahu fikum bagian keempat ini meniadakan adanya tanakut ditiadakan tidak bertentangan nah adanya pertentangan adanya tanakut ditiadakan dari keduanya wa hum ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah Nasrullah as-salamata wal afiyah. Khulasahnya barakallahu fikum hafizakumullah. Pendapat yang sahih atau pembagian yang sahih adalah pendapat yang keempat atau pembagian yang keempat, jenis yang keempat yaitu ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya takdir dan juga menetapkan ada syariat dan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan takdir. Nasrullah as-salamata wal afiyah fid akhirah. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih Subhanakallahumma wa bihamdik Ashradu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillah rabbil alamin.